yang ada di air mendoakan para penuntut ilmu yang ada di majelis ilmu. Nah, pada kesempatan ini ya, kita melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Talbisul Iblis Ibu ya tentang tipu daya iblis laknatullah yang ditulis oleh ulama ya abad kelima Hijriyah Al-Imam Ibnu Ibnu Qayyim uh, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala Insya Allah pada kesempatan ini ya kita akan membahas mengenai tentang tipu daya iblis laknatullah kepada kaum wanita halaman 628 ini berkaitan ya berkaitan dengan uh, kaum wanita ya al umahat ya muslimat ini sangat penting untuk dibahas Nah, perlu diketahui bahwasanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara sifat ya di antara sifat-sifat wanita solehah di antara sifat-sifat wanita solehah adalah mereka waspada terhadap tipu daya iblis dan syaitan dan tentaranya itu syaitan dari kalangan jin dan manusia yang dimana mereka telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk apa sifat seorang wanita yang soleh yang solehah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu waspada ibu terhadap makar ya tipu daya perangkap syaitan dan e, sudah diketahui bahwasanya setan itu berperan penting dalam merusak kehidupan seorang muslimah ataupun secara manusia umum Bani Adam seluruhnya secara khusus di sini adalah merusak kaum muslimah merusak agamanya ya dengan syaitan tersebut ya merusak akhlaknya ya akhlak uh, kaum wanita ya merusak muamalah ya rumah tangganya juga dan merusak ukhuwah ya dan merusak segala sesuatu kehidupannya makanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita kaum muslimin khususnya uh, muslimah ya tentang tipu daya iblis laknatullah harus uh, waspada terhadap tipu daya iblis laknatullah dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman dalam surat Fatir ayat 6 jadi kita harus senantiasa ibu ya waspada berhati-hati terhadap tipu daya setan yang yang dimana merusak di dalam sendi kehidupan ya, segi agama akidah ya akhlak ibadah dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala Allah taala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Fatir ayat 6 Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Nah, sini. Ya, jadikanlah dia musuh. Musuh di sini apa maksudnya? Dijauhi tipu dayanya, Bu ya. Khususnya kita ini apa? al ya, kaum wanita. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi semua ajakan syaitan itu ya mengajak kepada neraka as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala ya, yang apinya sangat panas. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu ya sudah uh, suatu kewajiban ya, seorang perempuan, wanita yang salehah mengetahui jalan-jalan syaitan ya dalam menggelincirkan kaum wanita. Dalam buku ini nanti akan diuraikan beberapa tipu daya iblis terhadap komunitas kaum muslimin, uh, muslimah maksudnya di sini. Di dalam masalah tentang akidah, ya, baik dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Nah, nanti akan dibahas oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Nah, berkata di sini Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala banyak sekali tipu daya iblis yang dilancarkan terhadap kaum wanita banyak sekali Ibu ya karena dalam sebuah asar disebutkan ya dari Abu Darda bahwasanya wanita ya kaum Hawa itu adalah buruannya syaitan ya. jadi kenapa paling apa paling banyak ya setan itu menggoda perempuan karena diantara buruan ya atau e, sesuatu yang mudah untuk disesatkan oleh syaitan dari kalangan Bani Adam adalah perempuan. Kain sebutkan dalam e, apa al-alamul akh apa al-alamul akhar yaitu tentang alam-alam lain e, tentang syaitan dan jin di sana Abu Darda menyebutkan tatkala iblis laknatullah itu diturunkan ke bumi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala maka ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalangan eh, kalangan para malaikat kemudian wahai Allah Subhanahu wa taala yang maknanya karena apa iblis telah dilaknat maka apa eh, kiroah apa bacaannya maka disebutkan bacaannya adalah syair katanya syair di adalah syair-syair yang di dalamnya terdapat kesyirikan dan da, da, apa cabul ya dalam masalah percintaan atau yang lain syair ya lirik lagu, lagu ya kalau sekarang ya lagu yang me, melalaikan dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian apa kitabah apa ininya tulisannya tulisan iblis itu yaitu adalah tato ya mentato biasanya kaum perempuan ataupun yang lainnya mentato kemudian disebutkan di sana apa e, eh, majelisnya majelisnya adalah di di mana majelisnya tempat duduk-duduknya adalah di pasar kemudian di mana tempat tinggalnya maka tempat tinggalnya adalah fil hammam itu di toilet di kamar mandi tempat yang kotor ya kemudian apa apa namanya buruannya apa namanya yang dikejar atau yang yang selalu digoda oleh iblis dari kalangan bani Adam yaitu al anisa itu golongan perempuan itu diriwayatkan oleh Abu Darda seorang sahabat Nabi saw Alaihi Wasallam asar sebuah asar jadi intinya yaitu sesuai dengan hadis Nabi saw Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya tatkala Nabi saw Alaihi Wasallam mi'raj maka beliau berdiri di pintu surga maka beliau mengatakan aku lihat penghuni eh, surga itu kebanyakan adalah orang masakin wa du'afa Aku melihat di surga itu kebanyakan mayoritas orang-orang masakin dan orang-orang yang lemah. Ya, makanya apa? Rasul selalu berdoa, ya Allah, apa masukkanlah aku ke dalam orang-orang al-masakin. Kemudian tatkala aku berdiri di pintu neraka, maka aku melihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Nah, itu Ibu ya. Nah, ini betul jadi uh, sangat banyak sekali godaan syaitan itu terhadap kaum wanita. Sebutkan tadi bahwasanya calon penghuni neraka paling banyak adalah wanita. Ya, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak termasuk ke dalamnya. Nah, e, masalah ini sudah kami uraikan berkata Imam, masalah ini sudah kami uraikan dalam satu kitab tersendiri. Ya, kitabnya beliau namanya tentang ahkamun nisa. Hukum-hukum tentang perempuan karya Imam Ibnul Jauzi. Nah, ini juga saya sarankan kalau nanti-nanti itu apa membahas buku-buku mengenai tentang hukum-hukum perempuan Ibu ya ke depannya karena perlu sekali. Nah, di dalamnya telah aku jelaskan kata Imam hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan yang meliputi sebuah jenis ibadah dan yang lain-lainnya. Di sini akan kami jelaskan di buku ini Talbis Iblis Imam Ibnu Jauzi mengatakan di sini kami e, menjelaskan beberapa hal tentang tipu daya iblis terhadap mereka, terhadap kaum wanita di antaranya. Nah, di antara bentuk tipu daya iblis laknatullah kepada wanita, yang pertama wanita bersuci dari haid setelah bergesernya matahari dari tengah-tengah langit Lalu dia mandi setelah masuk waktu asar dan hanya melaksanakan sholat asar saja. Nah, ibu di sini ada seorang perempuan ya yang bersuci. Bersuci ini maksudnya telah putus headnya ibu ya. Apa namanya? Ya telah bersih dari headnya, belum mandi. Nah, bersuci ini ingat belum mandi. Wanita yang headnya telah suci gitu ya, bersih setelah bergeser tergelincirnya matahari. Apa maksudnya? Ah, setelah masuk duhur. Jadi ketika masuk duhur, pas begitu sudah adan maka sudah selesai headnya itu. Nah, lalu dia mandi setelah masuk waktu asar. Jadi ditunda. Nah, ini diantaranya ditunda-tunda mandinya itu. Nah, akhirnya dia melalaikan waktu sholat duhur atau sholat yang lainnya Akhirnya datang waktu asar dan hanya dan dia mandi karena sudah waktu asar kan sudah akhir uh, masuk waktu asar hanya melaksanakan sholat asar saja. Nah ini ini adalah bentuk daripada tipu daya iblis. Ini tidak boleh ya haram karena apa namanya diwajibkan kepada wanita apabila dia telah suci pada waktu itu dan e, masuk waktu sholat maka harus bersegera untuk mandi ya bersegera untuk mandi ketika dia menunda-nunda sampai di akhir waktu sholat maka dia telah menjadi orang yang lalai dalam sholat dan dia termasuk orang yang melalaikan kewajiban jadi di sini intinya paragraf ini Bu, di antara bentuk tipu daya iblis laknatullah kepada wanita adalah melalaikan kewajiban. Melalaikan kewajiban khususnya masalah sholat fardu. Nah, itu. Jadi menyia-nyiakan waktu sholat. Nah, dia harusnya mampu ketika sudah e, bersih darah haidnya ketika itu harus segera mandi karena udah masuk waktu sholat zuhur tetapi dia terus ditunda sampai di waktu akhir sholat zuhur sehingga ketika mandi tidak ada waktu udah masuk asar dan hanya mengerjakan sholat asar nah ini berdosa jadi wanita tersebut masuk ke dalam orang yang menyia sholat dan sedangkan orang yang menyia sholat maka diancam dengan siksaan yang keras pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 tentang apa ancaman bagi orang-orang suka menyia-nyiakan salat, menyia-nyiakan waktu salat. Maryam ayat 59 dilihat. Qala Allah Ta'ala khalafa min ba'dihim khulfun adha'us salawat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat menyia-nyiakan salat ya jelek tuh orang itu wanita tersebut dan memperturutkan hawa nafsunya maka mereka kelak akan menemui kesesatan ya mereka kelak akan menemui kesesatan pada hari kiamat Berkata Umar bin Abdul Aziz tatkala membaca ayat ini surat Maryam ayat 59 maka tatkala Umar bin Abdul Aziz Ibu ya Abdul Aziz seorang tabi'in dan dia seorang khalifah juga Beliau tatkala membaca ayat ini, "Tsumma qala," kemudian beliau berkata, maksudnya menyanyiakan salat itu di sini orang yang menyanyiakan salat, "Lam takun idha'atuhum tarakuha walakin adha'ul waqt mereka ya di sini menyanyiakan salat bukan berarti meninggalkan salat seluruhnya bukan meninggalkan salat seluruhnya akan tetapi mereka menyanyiakan waktu salat menyanyiakan waktu salat jadi salat tetapi sudah di akhir waktu salat nah ini kena ancaman ayat ini dalam Ibnu Katsir disebutkan juga tadi tafsir Tobari. Dalam Ibnu Katsir kata-kata atau lafaz yang terakhir yalqauna ghayya maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ghayya maka ada riwayat yaitu ghayya adalah sebuah lembah yang ada di neraka. Maksudnya dimasukkan mereka ke dalam yalqauna kan artinya dilempar. Ghayya sebuah lembah yang ada di dasar neraka, yang di bawah neraka. Nah, ini jadi bagian orang yang suka mengakhirkan sholat ternyata apa dapat ancaman, Ibu. Yang keras, apalagi yang tidak mengerjakan sholat. Yang menyanyiakan sholat, dia sholat. Tapi di akhir waktu, maka mendapat ancaman yang keras. Dalam ayat yang lain juga dalam surat Al-Maun yaitu ayat 4 dan ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul musallin maka celakalah orang-orang yang sholat celakalah orang-orang yang sholat siapa orang sholat yang celaka alladzina hum ang sholatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai dari mengerjakan sholat sahun maka arti sahun di sini makna sahun berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Makna orang yang menyanyiakan solat dalam surat ini Al-Maun berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladzina yuakhiruna shalah an waqtiha. Orang-orang yang menyanyiakan solat itu adalah orang-orang yang selalu mengakhirkan solatnya di akhir waktu. Yang sering solat di akhir waktu maksudnya. Jadi mengakhir menunda-nunda solat, akhirnya solat di akhir waktu. Inilah orang yang menyia-nyiakan solat ya orang yang menyanyiakan sholat Alhamdulillah jadi ini dalam tafsir Tobari uh, eh, apalagi tadi kalau dia tidak melaksanakan sholat maka itu ancaman lebih keras mengakhirkannya saja kemudian dia sholat maka itu juga diancam dengan ancaman yang keras pada hari kiamat jadi intinya ibu ya kalau sudah uh, bersuci uh, sudah suci dari head itu pada waktu masuk waktu sholat maka harus bersegera wajib mandi kemudian mengerjakan sholat pada waktu itu tidak boleh menunda-nunda hukumnya haram kalau sampai meninggalkannya berdosa besar ibu ya bisa kalau ada ula, eh, masuk ke dalam ulama atau ulama yang mengkafirkan bisa kufur dia dengan sengaja meninggalkan sholat Nah, jadi kalau sucinya di waktu zuhur kemudian dia apa namanya sampai waktu asar belum sholat maka sholatnya harus karena kesibukan misalkan akhirnya tertunda sampai asar maka dia harus sholat duhur dengan asar kata imam imam di sini kan uh, padahal seharusnya dia juga mengerjakan sholat duhur karena asar dengan duhur satu waktu kan yaitu waktu di siang hari tapi dia sama sekali tidak mengetahuinya Nah ini ya. Dan ada sebuah fatwa dari uh, uh, ulama besar yaitu Syekh Ibnu Al Utsaimin mengenai sebuah fatwa tentang apa? Masalah bersegera mandi besar tatkala wanita suci dari haidnya. Ini ada fatwanya. Begini fatwanya. Anal mar'ata idza taharat fi waqti shalah fa innahu yajibu 'alaiha an tubadiru bil ightisal litusalliya as-shalah qabla khuruji waqtiha. Nah, bahwasanya seorang perempuan, seorang wanita apabila telah suci telah suci dari head di waktu masuk sholat ya sholat duhur atau asar maka wajib baginya wajib atasnya untuk bersegera e, mandi besar nah, bersegera, bersegera mandi besar ketika tahu sudah suci untuk mengerjakan sholat sebelum keluar dari waktunya dari waktu sholat maka apabila dia telah suci misalnya setelah di sini dicontohkan ba'da tulu'il fajr setelah terbitnya fajar berarti sholat apa bu ah, terbit fajar sholat apa setelah terbit fajar sholat apa sholat duha kalau sholat duha eh, apa terbit matahari ini terbit fajar artinya fajar kan yaitu subuh jadi subuh itu kan terbitnya fajar sodik ya maka itu namanya sholat subuh misalkan pada sholat waktu sholat subuh telah suci ya sebelum terbitnya matahari maka wajib baginya untuk cepat-cepat mandi nah, begitu jadi begitu sudah masuk subuh sudah suci cepat uh, wajib untuk segera segera mandi sampai dia bisa mengerjakan sholat subuh tepat pada waktunya. Kan tetapi sebagian wanita ada yang melalaikan dalam masalah ini. Maka apa ada se, ada seorang wanita di sini contohnya dia suci di waktu itu. Ibu ya, di waktu subuh udah suci ibu ya maka kalau ibu merasa sudah uh, di akhir apa namanya sudah tahu bahasanya sekarang hitungannya sudah akhir uh, di hari apa suci ya misalkan hari yang ketujuh hari yang kedelapan maka dilihat sebelum subuh itu ibu ya kalau sudah suci maka segera untuk mandi di sini ada se ada seorang wanita yang dia menyanyikan waktu uh, sholat yaitu dia menunda-nunda mandi mandi janabahnya mandi besarnya lebih eh, lebih lebih lebih di uh, musim dingin ya maka dia eh, malas untuk sempat mandi di waktu subuh kan karena dingin dia menunda-nunda akhirnya keluar dari waktu waktu sholat tersebut keluar dari waktu sholat tersebut wahada haram alaiha dan ini adalah haram atasnya diharamkan ya, tidak boleh ya la yahilu hamat tidak apa namanya ya tidak diperbolehkan baginya ya untuk menunda-nunda mandi bahkan wajib untuk bersegera mandi dan untuk sholat tepat pada waktunya nah ini kata uh, seorang ulama besar yaitu Syekh Ibnu Al Utsaimin rahimallahu taala dalam fatwanya Fiqhul Ibadat ya nah intinya di sini contohnya juga misalkan kalau bersuci pada waktu maghrib Ibu ya, pada waktu maghrib sudah tahu uh, suci Kemudian akhirnya ditunda-tunda sampai akhirnya masuk waktu Isya. Nah, waktu waktu Isya itu cepat dia mandi kalau itu apa sempat mandi kemudian sholat maghrib dan sholat Isya karena sucinya di waktu maghrib. Nah, begitu. Tapi kalau sucinya di waktu Isya ya tidak. Ya cukup sholat Isya saja. Nah, ini harus diketahui. Ah, jadi kalau pas suci di waktu sholat itu maka bersegera dia mandi besar dan kemudian dia sholat tepat pada waktunya. Nah kemudian juga di antara mereka kaum wanita ya ada yang menangguhkan mandinya hingga dua hari. Nah ini ada ya di zamannya Ibnu Jauzi menangguhkan mandi mandi apa suci dari haidnya sampai dua hari setelah darah haidnya berhenti dan beralasan bahwa pakaiannya sedang dicuci misalkan ya yang lainnya. Nah, ini uh, tidak benar. Intinya diharamkan perempuan yang sudah suci dari haidnya harus segera untuk mandi, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, jadi menunda-nunda itu adalah bentuk tipu daya syaitan. Dan dikena apa dia mendapat ancaman yang keras dengan ayat-ayat yang tadi. Ada pula yang menunda-nunda mandi setelah ada pula ya ada sebagian wanita yang menunda-nunda mandi setelah junub kalau ini junub di sini setelah berhubungan badan dengan suaminya di malam hari. Pada waktu malam hari, bukan malam hati sih malam hari ini salah di sana. Malam hari bu ya. Hingga matahari terbit. Nah, ini juga bentuk kelalaian. Jadi dia janabah pada malam hari, kemudian ditunda-tunda mandi janabahnya sehingga sampai terbitnya matahari. Berarti sholat subuhnya sampai udah akhir. Nah, ini tidak boleh. Ibu ya. Tapi kalau menunda mandi janabah ini diperbolehkan selama tidak sampai keluar waktu sholat Ibu ya. Seperti misalkan uh, dia apa di tengah malam berhubungan badan dengan suaminya kemudian dia tidak langsung mandi boleh. Kemudian dia tidur uh, eh, berwudu dulu kemudian dia tidur. Nah, menjelang subuh dia cepat-cepat harus mandi. Jadi intinya menunda mandi junub diperbolehkan, jais diperbolehkan, tapi yang abdul disegerakan di, dibolehkan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalil dalil di, uh, dibolehkannya untuk menunda mandi janabah. Mandi janabah ini apa ini? Mandi janabah ini ya, habis berhubungan badan misalkan ya. Uh, boleh itu misalkan selepas subuh kan. Kemudian ditunda misalkan nanti menjelang zuhur mandinya boleh. Riwayatnya Abu Hurairah pernah dia bertemu Nabi dalam keadaan janabah, kemudian dia sembunyi. Ya, nah, sembunyi kemudian dia mandi dulu karena ah, dia nggak mau bertemu dengan Nabi dalam keadaan janabah disangkanya apa namanya najis. Maka Nabi melihatnya. Kemudian begitu ketemu dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Bahasanya aku itu tadi dalam keadaan junub wahai Rasulullah. Mana Subhanallah, sungguhnya seorang muslim itu tidak najis begitu. Jadi dalam hadis itu ada kesimpulan bolehnya menunda mandi janabah asalkan tidak sampai keluar dari waktu sholat. Seperti Abu Hurairah ini kan dia berjalan-jalan keluar tanpa uh, apa maksudnya dalam keadaan junub belum mandi janabah. Nabi tidak menegurnya tapi Nabi apa iqrar apa namanya menyetujuinya karena tidak masalah tidak berdosa. Jadi intinya kalau menunda mandi janabah hukumnya boleh-boleh saja, tapi kalau sudah sampai mengakhirkan sholat hukumnya haram. Seperti ini contohnya, seorang wanita yang menunda mandi janabah sampai akhirnya terbitnya matahari. Berarti sudah keluar dari waktu sholat subuh. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, dia berdosa termasuk dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun sahun. Orang yang menyanyiakan salat. Nah ini diantaranya ibu ya. Jadi hati-hati harus meskipun musim dingin. Kalau sekarang kan banyak fasilitas ya tidak ada alasan. Jadi sekarang ada iya pemanas. Jadi uh, menjelang subuh yang mandi ada pemanas. Nah apabila uh, juga uh, tipu daya iblis yang lain terhadap perempuan di sini ibu ya. Ini paragraf berikut berikutnya. Apabila dia masuk kamar mandi, dia tidak mengenakan kain penutup badan Nah, jadi kelihatan auratnya. Tidak eh, ketika mau masuk kamar mandi tidak menutup auratnya seluruhnya, masih ada yang kelihatan dan mengatakan aku aku tidak mengenakan kain penutup badan eh, dan aku eh, saudaraku ibuku dan pembantu wanita eh, wanitaku sama-sama wanita maksudnya dia ber, beralasan kan hanya di rumah hanya ada anak apa saudariku ya anak perempuanku ada ibuku pembantu dan aku jadi lantas dari siapa aku harus mengenakan kain penutup kan tidak ada siapa-siapa nah padahal di sini saya mengatakan imam mengatakan maka padahal ini semuanya diharamkan nah ini batasan batasan aurat wanita di depan mahram nah, ibu ya mana saja nah, ini akan dibahas di sini nah intinya di sini bentuk suatu kesalahan seorang perempuan tatkala masuk kamar mandi dia tidak memakai penutup uh, auratnya ya uh, misalkan cuma handuk saja padahal misalkan di sana ada mahramnya Nah, bagaimana hukumnya di sini? Kalau imam mengatakan di sini diharamkan, jadi harus memakai pakaian khusus yang menutup auratnya meskipun ada mahram. Ya. Nah, sekarang bahasanya batasan aurat wanita muslimah di depan mahram apa saja. Nah, gitu kan? Sehingga imam ini mengatakan diharamkan. Ya, ini bukan berarti tidak pakai pakaian masuk ke mandi enggak, Bu. Ada yang auratnya kelihatan, ya, yang mesti ditutup. Padahal itu depan mahram ya. Kalau depan e, orang lain ya harus semuanya ditutup. Sampai-sampai muka juga ditutup. Nah, misalkan gitu ya. Nah, sekarang membahas batasan aurat muslimah di depan mahramnya. Apa saja yang harus kelihatan? Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala dalam fatwanya beliau mengatakan begini Bu ya, aurat muslimah di hadapan mahramnya adalah bagian tubuh yang biasa ditampakkan seperti kepala maksudnya rambut di sini leher anting maksudnya telinga ya e, dan tangan dua telapak tangan tangan di sini pergelangan tangan sampai siku dan telapak tangan kaki kakinya sampai betis bagian bawah tapi di sini betis bagian bawah kata sebinbas jangan terlalu atas betisnya bagian bawah saja jangan betis yang mau mendekati lutut betis bagian bawah dan anggota badan yang umumnya terbuka di hadapan mahram dan di dalam rumah itu saja nah, jadi perlu diingat ibu ya aurat muslimah di depan mahramnya apa saja yang, yang yang boleh yang boleh kelihatan yaitu kepala yaitu rambutnya leher telinga anting-anting sini ya antingnya dengan telinganya tangan sampai siku ya e, kedua telapak tangannya ya kaki ya apa jari jemari kakinya betis bagian bawah itu saja yang kelihatan di depan mahram, di depan bapaknya, di depan saudara laki-lakinya, di depan pamannya, di depan kakeknya, di depan anaknya yang laki-laki. Bahkan di depan e, anaknya yang perempuan, di depan saudarinya yang perempuan, di depan ibunya itu saja itu saja yang harus kelihatan. Ibu ya. Nah, sini Imam melanjutkan seorang wanita tidak halal melihat wanita lain. Nah, sekarang bahasanya kalau wanita dengan wanita yang mahram atau dengan wanita muslimah. Seorang wanita tidak halal melihat wanita lain sejak dari bagian pusar hingga lutut. Ini pendapatnya Imam Imam Ibnu Jauzi kalau perempuan dengan perempuan begitu. Hanya yang kelihatan itu dari pusar sampai lutut saja. Maksudnya ini yang ditutup. Selebihnya boleh. Berarti maaf di sini buah dada uh, boleh kelihatan sama perempuan. Kata imam, tapi di sini ada ada perbedaan mengenai maaf Ibu ya, dada. Dadanya perempuan ini boleh nggak kelihatan oleh mahromnya. Kalau sama perempuan, imam mengatakan boleh. Ini pendapat Imam uh, Hambal, uh, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau sama perempuan dengan ibunya atau saudarinya boleh katanya. Tapi ada sebagian lagi mengatakan ini ada ada ikhtilaf. mengatakan tidak boleh juga termasuk dada, buah dada dan anggota badan yang dekat dengannya. Ini juga ada yang ada yang melarangnya, ada ikhtilaf mengenai hal ini, mengenai tentang uh, dada ya batasannya atau sampai paha misalkan. Nah, di sini dibahas di sini uh, sebagian madhab melarang mahram melihat dada saudarinya atau muslimah ya maksudnya masih saudaranya meskipun laki-laki itu adalah bapaknya jadi dilarang melihat dada muslimah meskipun laki-laki itu adalah bapaknya atau saudaranya ini pendapat madhab malikiyah dan hambali dilarang disampai derajatnya haram meskipun bapaknya meskipun saudaranya melihat dada saudarinya atau anaknya yang perempuan yang sudah balik. Sementara Hanafiyah, Ibu Abu Hanifah dan Syafi'iyah berpendapat bolehnya mahram melihat dadanya. Ya, berarti ketika menyusui anaknya di depan bapak dan saudaranya boleh begitu maksudnya bukan diperlihatkan sengaja bukan ketika mau menyusui anaknya ada bapaknya ada saudaranya maka berkata Imam Syafi'i berkata Imam Abu Hanifah boleh katanya hanya saja ada catatan mereka mensyaratkan jika aman dari fitnah nah ini catatannya jadi Abu Hanifah Imam Syafi'i membolehkan membuka dadanya di depan mahram tapi dengan syarat catatan tidak timbul apa fitnah jadi aman dari fitnah tapi kalau bisa terjadi fitnah ya maka itu haram harus ditutup nah dalilnya kenapa bisa berbeda bisa berbeda para ulama ibu ya madhab tentang mengenai batasan dada ini masalahnya ibu ya dada boleh nggak kelihatan masalah kan nanti menyusui anaknya begitu kan di rumah boleh nggak kelihatan sama mahramnya apa tidak ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua bagian ini ya perlu dipahami mengenai dada ini eh, Malikiyah dan Imam siapa Malikiyah dan Imam siapa? Imam Ahmad bin Hambal dilarang mutlak. Maka kalau menyusui harus ngumpet juga, nggak boleh kelihatan sama bapak, sama anaknya laki-laki, sama saudaranya laki-laki. Yang sudah balik tentunya, yang sudah mengenal aurat yang anaknya. Kalau masih kecil nggak masalah. Nah, kalau mendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i boleh kelihatan asalkan aman dari fitnah sampai tidak ada fitnah akhirnya nanti ya, timbul sesuatu yang besar misalkan ya Nah, masalahnya apa menjadikan mereka berbeda pendapat, Ibu? Yaitu uh, mereka berbeda menafsirkan ayat dalam surat An-Nur ayat 31. Ini masalahnya. An-Nur ayat 31 tentang perbedaan tafsirannya. Kalau Allah Ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka para perempuan menampakkan perhiasannya. Nah, perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, berkata kalau Imam Malik dan Imam Ahmad uh, buah dada atau dada termasuk perhiasannya tidak boleh. Nah, gitu tidak boleh nampak meskipun kepada mahramnya. Berkata Imam Syafi'i Imam Ahmad, nah buka apa namanya termasuk apa tidak termasuk perhiasan. Jadi boleh kelihatan mahramnya Nah, ini perbedaannya begitu. Tapi intinya yang rojih mana? Mengenai ayat ini telah berkata Syekh Dr. Muhammad bin Soleh Al-Munajid. Ini sebagai penguatnya Ibu ya. Mana yang harus dipegang maksudnya begitu? Berkata Syekh Dr. Muhammad Soleh Al-Munajid seorang ulama di Saudi Arabia Berdasarkan hal ini, setelah sebelumnya ada uh, tafsir kurtubi ya agak panjang, beliau meringkas berdasarkan hal ini wajib wajib bagi seorang muslimah untuk menutupi dadanya ketika hendak menyusui anaknya pada saat ada salah satu mahramnya. Nah, ini kesimpulannya. Berkata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ya berdasarkan hal ini wajib bagi seorang muslimah untuk menutupi dadanya ketika hendak menyusui anaknya pada saat ada salah satu mahramnya, bapaknya, saudaranya, pamannya, anak laki-lakinya. Nah, ditutup. Ini lebih aman kalau zaman sekarang apalagi kan banyak fitnah. Jadi ditutup lebih aman ya ketika menyusui anaknya. Nah, ini permasalahan. Tapi kalau sama perempuan ada khilaf sama tapi yang rojih juga adalah yang lebih aman adalah ditutup. Ya, kalau Imam Ibnu Jauzi mengatakan tidak mengapa sama perempuan kelihatan uh, dadanya, tapi menurut apa namanya yang rojih ya pendapat ulama yang mayoritas maka lebih aman ditutup sama perempuan juga itu lebih sopan dan lebih uh, jauh daripada apa namanya jauh daripada kejelekan atau keburukan yang akan timbul nah jadi eh, sekalipun dia adalah anak perempuannya atau ibunya kecuali jika dia anak kecil jika dia sudah berumur tujuh tahun, maka dia harus menutup auratnya. Perempuan sudah tujuh tahun begitu ya, harus menutup auratnya. Tatkala eh, masuk kamar kecil, kamar mandi dan tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya. Ibu ya. Jadi sama eh, sesama wanita juga yang hanya kelihatan tadi yaitu rambutnya, lehernya, tangannya, pergelangan tangan, betisnya itu saja sudah. Ya, yang lainnya tidak boleh haram meskipun sama perempuan. Nah, inti ini hati-hati bentuk daripada tipu daya syaitan, Ibu ya. Uh, di awalnya tidak mengapa misalkan tapi bisa terjadi kerusakan mudarat yang lebih besar. Nah, kemudian tipu daya iblis yang lain kepada seorang wanita. Ibu ya, seorang wanita mendirikan sholat sambil duduk. Ibu ya, seorang wanita mendirikan sholat sambil duduk. sholat apa di sini? Sholat fardu. Padahal dia sanggup melaksanakannya sambil berdiri dan tidak ada alasan tertentu yang membolehkan memperbolehkannya sholat sambil duduk dan sholat dalam kondisi seperti itu tidak sah tidak sah ibu ya kalau kita mampu kita mampu berdiri kemudian kita duduk ya melaksanakan sholat fardu maka sholatnya tidak sah kenapa kenapa bu Kena iya karena berdiri dalam sholat itu termasuk rukun dari sholat nah, jadi berdiri dalam sholat fardu termasuk rukun dalam sholat Apabila rukun ditinggalkan sengaja ataupun lupa, maka tidak sah sholat itu. Nah, jadi kata orang yang dia mampu berdiri tetapi dia duduk sholatnya, maka sholatnya tidak sah kata imam betul karena termasuk rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan sengaja ataupun lupa, tidak sah langsung. Beda dengan wajib, Bu ya. Kalau wajib gitu kalau ditinggalkan sengaja batal nggak? Ibu, kalau yang wajib ditinggalkan sengaja batal nggak? yang wajib sengaja ditinggalkan batal enggak batal enggak ada suaranya batal kalau lupa nah diganti dengan susahwi ini bedanya beda enggak dengan rukun beda enggak dengan rukun rukun apa kalau rukun ditinggalkan sengaja ataupun lupa sholatnya batal tidak ada perincian kalau wajib ditinggalkan sengaja batal kalau lupa diganti sujud sahwi nah jadi tidak boleh dalam sholat fardu ibu ya eh, sholat dia duduk dalam keadaan dia mampu karena berdiri dalam sholat fardu termasuk rukun dalam sholat diwajibkan bagi yang mampu ya untuk berdiri dalam salat fardu. Dalilnya mana? Dalil tentang berdiri itu masuk rukun salat dan wajib, tidak boleh ditinggalkan bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 238. Qala Allah taala hafidhu 'ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin peliharalah segala salat Salat kalian dan peliharalah salat wusta. Salat wusta salat apa, Bu? Salat asar. Apa salat subuh? Iya, dia ada yang mengatakan sholat subuh, ulama mengatakan sholat asar, tapi yang kuat adalah sholat asar. Berdirilah, nani wakumulillah nitin berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Berdiri di sini eh, perintah tatkala sholat fardhu. Ini dalilnya, dalil Al-Quran, dalil sunnah tentang berdiri dalam suatu ada rukun dalam sunnah yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam uh, kepada Imran ibn Husain. Beliau berkata uh, bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi." Rawahul Bukhari. Maka tatkala e, Imran bin Husain dia salat dalam keadaan uh, sakit kan, maka Rasul memerintahkan salatlah. Kalau mampu dalam uh, kalau mampu berdiri, salatlah dengan berdiri. fa'ilam ilam apabila kamu tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Apabila kamu tidak mampu duduk, maka salatlah ala janbi apa? Berbaring maring apa miring ke sebelah kanan. Nah, ini ini dari di mana uh, berdiri itu adalah rukun ya apabila mampu tidak mampu duduk kemudian eh, berbaring di, uh, apa maring apa miring ke sebelah kanan nah fa in taraka qiyam fil fardhu apabila dia tidak bisa berdiri pada sholat fardu dikarenakan uzur seperti sakit atau karena takut misalkan tenggelam e, sholat di kapal misalkan ya maka boleh dia itu sholat sambil duduk Apabila dalam keadaan uzur intinya sakit ataupun dalam keadaan takut atau yang lainnya maka dia dalam keadaan uzur maka dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya seperti di pesawat misalkan kan nggak bisa berdiri maka duduk tidak mengapa sesuai dengan keadaannya qaidan au ala ala janbi misalkan duduk ataupun dia berbaring kalau tidak bisa sakit ah, adapun kalau sholat sunnah gimana ibu sholat sunnah fa inal qiyam fiha sunnah Adapun kalau sholat-sholat sunnah, maka berdiri itu hukumnya sunnah saja. Nah, jadi kalau berdiri itu sunnah saja, walai saruknan bukanlah rukun kalau dalam sholat sunnah dibedakan. Akan tetapi sholat dengan berdiri itu lebih afdol daripada duduk, daripada sholat duduk. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh dia sambil duduk meskipun dalam keadaan mampu. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dia sholat malam dalam keadaan ber, dalam keadaan duduk terus eh, duduk atau pernah dia berdiri awalnya kemudian capek kemudian beliau duduk meskipun mampu nah, tidak batal kalau sholat sunnah itu dalilnya adalah sabda Nabi saw sholatul qaid ala nisfi min sholatil qaim pahala sholat yang duduk itu adalah setengah dari pahala sholat yang berdiri hadis riwayat Imam Muslim Nah, jadi kata-kata di sini pahala sholat orang yang duduk, ya, sholat sholat apa? Sholat sunnah itu setengah dari sholat dari pahala sholat yang berdiri. Nah, Rasul membolehkan di sini ya, sholat sunnah duduk meskipun dalam keadaan mampu. Nah ini bahasanya hati-hati sini ada seorang perempuan atau ya, yang ya, seorang perempuan yang dia mampu untuk berdiri, kemudian karena malas maka dia duduk sholatnya, maka ini tidak boleh bisa jadi tidak sah kalau dalam keadaan mampu. Nah kemudian seorang wanita tidak melaksanakan ibadah sholat dengan alasan ada lagi yang lain misalkan bentuk tipu daya yang lain tipu daya iblis kepada seorang wanita melaksanakan ibadah sholat ya tidak melaksanakan ibadah sholat dengan alasan pakaiannya terkena kencing atau kotoran anaknya begitu ya. Padahal dia mampu mensucinya, ya mencucinya maksudnya. Tapi jika dia hendak pergi keluar rumah, dia akan mempersiapkan diri sedemikian rupa. Namun yang jelas dia melakukan hal itu karena dia meremehkan ibadah sholat. Nah, nggak boleh. Uh, misalkan kenapa tidak sholat karena ini pakaiannya kena najis kalau dulu kan pakaiannya terbatas bu zamannya Ibnu Jauzi ya rahimahullah taala pakaiannya terbatas perempuan nggak seperti sekarang banyak kan mudah begitu kena kotoran misalkan masih uh, sibuk maka diganti kan banyak bajunya nah, begitu dan upayakan baju untuk sholat itu baju yang bagus ya nggak bukan kebalik kalau kalau keluar bajunya bagus-bagus tapi kalau sholat bajunya jelek Enggak boleh Ibu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat suka melihat hambanya memakai eh, pakaian yang bagus untuk sholat ya, karena lebih berhak untuk berias itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang paling bagus itu pakai buat sholat bukan yang untuk keluar gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi intinya di sini dia malas ya untuk <clears throat> bersuci e, ketika mau sholat bersuci untuk apa pakaiannya mensucikan pakaian sedangkan e, apa syarat sah sholat adalah suci pakaiannya suci tempatnya harus dibersihkan dulu ya kan? dan maklum di sini mensuci pakaian mencuci pakaian yang terkena najis tatkala kamu melaksanakan sholat adalah wajib ya dibersihkan contohnya kalau terkena kotoran anak-anak kecil maka harus dicuci sampai hilang zat kotorannya sampai hilang ibu ya baunya itu ya dicuci jelas lah ya hilangkan najisnya kalau air terkena air kencing bayi laki-laki yang baru lahir maka cukup yaitu dengan apa dipercikan maksudnya diratakan di uh, dengan air segenggam di bagian baju yang terkena air kencing laki-laki yang belum yang belum makan makanan ibu ya hanya asi saja tapi kalau sudah uh, dengan makanan maka tetap dicu harus dicuci Nah, kalau air kencing eh, bayi perempuan dari lahir meskipun um, uh, belum makan makanan hanya ASI maka tetap harus dicuci bedanya ya. Jadi ini sudah maklum di dalam ilmu fikih harus diketahui ya. Nah, uh, kemudian di sini juga ada pula seorang wanita yang tidak tahu sama sekali hukum-hukum sholat. Nah, tapi dia juga tidak mau bertanya kepada orang lain. Nah, dia tahu hukum-hukum sholat ibu ya. rukun sholat itu apa, wajib sholat itu nggak tahu uh, sunnah sholat tidak tahu, pembatal sholat tidak tahu. Padahal dia wajib untuk belajar tentang hal itu. Jika tidak berdosa. Ada sebagian perempuan yang meremehkannya. Ya, harus dipelajari sholat itu sampai detil. Dari mulai takbir sampai taslim harus detil. Ya, dalamnya ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Harus tahu semua ibu ya di dalam sholat itu kan ada yang rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib sholat, konsekuensinya apa kan perbedaannya? Ada sunnah-sunnah sholat, ada apa yang dibolehkan dalam sholat, ada yang dimakruhkan dalam sholat, ada yang diharamkan dalam sholat. Nah itu harus tahu ibu ya semuanya uh, perlu dibahas ya, <laughs> dipelajari lebih mendalam. Ya, jadi jangan meremehkan ibadah sholat ini ibadah yang sangat agung ya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka dialah itu adalah ketakwaan dalam hatinya jadi kalau tidak tahu ya bertanya ya harus sering bertanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 apabila tidak tahu ya bertanya kepada ahlinya kalau Allah taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun An-Nahl ayat 43 maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya maka bertanya dan maka apa namanya eh, di antara kelebihan sahabiah al-ansar ibu ya apa al-ansariyah mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan sungguh semoga Allah merahmati para wanita ansar mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah urusan pribadinya dalam masalah urusan head urusan dengan suaminya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada malu. Jadi kalau bertanya untuk kebaikan, ya itu adalah baik. uh, apabila dia malu untuk bertanya tentang kebaikan, maka itu adalah tercela. Jadi kalau malu untuk menanyakan kebaikan untuk, uh, tentang syar'i, maka itu tercela malunya. Ya, uh, tapi kalau dia malu untuk melaksanakan maksiat, maka itu malu yang bagus. Ah, al hayau minal iman. Ah, itu malu sebagian daripada keimanan. Malu yang mana? Malu tatkala melaksanakan maksiat. Tapi kalau untuk bertanya tidak boleh malu, ya harus bertanya. Ada pula yang terlihat dari seorang wanita, ada lagi sini bentuk tipu daya iblis, Ibu ya. Ada pula yang terlihat dari seorang wanita yang sedang sholat sesuatu yang membatalkan sholatnya. Misalkan eh, menghadap apa tidak menghadap kiblat misalkan. Nah, ada temannya yang melihat maka dia membiarkannya dan menganggap remeh hal itu. Maka kalau ada teman kita menghadap apa ketika sholat tidak menghadap kiblat, maka cepat-cepat di uh, apa namanya digeserkan ke kiblat. Sholatnya teruskan saja, nggak mengapa. ataupun kelihatan auratnya, maka cepat-cepat dikasih tahu atau ditutup ya oleh kain yang lainnya. Misalkan kelihatan betisnya, Bu ya ketika sholat kelihatan betisnya maka tidak sah karena aurat wanita ketika sholat itu semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau di depan umum katanya kata Imam Malik semuanya harus ditutup. Kata Imam Malik yang muka ya telapak tangan. Kalau di depan umum di uh, apa orang yang bukan mahramnya misalkan ya. Nah, kemudian <clears throat> ada pula di antara mereka di sini Ibu ya, halaman berikutnya. Ada pula di antara kaum wanita muslimah di antara mereka yang tega menggugurkan kandungan. Nah, sini masalah tentang menggugurkan kandungannya sementara dia tidak sadar bahwa ruh sudah ditiupkan kepada janin di dalam kandungannya dengan begitu berarti dia telah membunuh jiwa dan haram hukumnya nah menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh umur berapa ibu kira-kira 4 bulan ya 120 hari jadi kalau sudah di 4 bulan ke atas digugurkan itu hukumnya haram sepakat para ulama madhab hukumnya haram dan berdosa dan dia termasuk orang-orang yang membunuh anak-anaknya dengan sengaja karena takut sesuatu atau kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang larangan membunuh anak-anaknya. Di antaranya adalah membunuh janin yang sudah ditiupkan ruh dalam surat Al-An'am 151. Al-An'am 151 ini larangan membunuh anak-anaknya termasuk janin ya yang yang sudah ditiupkan ruh. Kalau Allah taala wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu, janganlah kalian membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ya, karena takut kemiskinan. Kami akan kami sini Allah akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Ya, surat apa? Al-An'am 151. Ini larangan membunuh anak-anak. Ya, eh, masuk ke dalamnya janin yang sudah ditiupkan ruh. Jadi hukum menggugurkan kandungan ibu ya. Kalau yang sudah ditiupkan ruh ini haram, berdosa, dosa dosa besar. Bahkan di kalangan mazhab ada yang mengenakan kafaroh. Kafaroh membunuh jiwa. Ya, yaitu dengan membebaskan budak begitu kan, dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Ya dengan memberi makan 60 fakir miskin. Nah, itu kafarahnya. Nah, sedangkan gimana kalau menggugurkan kandungan di bawah 4 bulan? Ibu perlu diketahui ya, ini perlu diketahui kalau sudah di atas 4 bulan itu hukumnya haram sepakat. Itu sama dengan membunuh jiwa. Ya, Ibu dosa besar. Sekarang permasalahannya kalau di bawah 4 bulan nih. Ya, baru 2 bulan baru satu bulan boleh nggak menggugurkan kandungan bu ya ya boleh tidak nah terjadi perbedaan di karangan ulama madhab di sini ini perbedaannya letaknya e, boleh nggak menggugurkan kandungan di bawah empat bulan sebelum ditiupkannya ruh nah berkata Imam Abu Hanifah ibu ibu ya berkata Imam Ibu Hanifah mengatakan menggugurkan kandungan sebelum 40 eh sebelum 4 bulan ya, sebelum ditiupkan ruh, maka Imam Abu Hanifah mengatakan di sini hanya mengatakan uh, eh, al karohah hanya makruh. Tidak sampai haram katanya, hanya makruh. Ah, dengan izin suami. Nah, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ini pendapat Abu Hanifah. Intinya boleh, tapi makruh. Nah, begitu. Pendapat Imam Malik. Nah, Imam Malik mengatakan la yajuz. Mengatakan ini tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ya, sama seperti sudah ditiupkan ruh. Intinya Imam Malik mengatakan haram. Tidak boleh. Tetapi ingdal hajah katanya apabila diperlukan sebelum 4 bulan itu untuk digugurkan maka tidak mengapa. Ya, ya juz boleh katanya. Nah, ada alasan tertentu. Imam Syafi'i mengatakan di sini mengatakan bahwasanya <coughs> uh, sepakat para ulama menggugurkan kandungan di atas 4 bulan itu haram dan berdosa besar bahkan harus membayar kafaroh terjadi perbedaan ulama madhab kalau sebelum 4 bulan ya sebelum 4 bulan maka Imam Syafi'i mengatakan di sini al hurmah dia mengatakan haram juga sebelum 4 bulan juga katanya meskipun belum ah, di sini kalau ber, masih berbentuk segumpal darah boleh tapi kalau sudah berbentuk manusia janinnya ini udah berapa bulan bu kalau bentuk manusia ada dua bulan tiga bulan maka haram kata Imam Syafi'i meskipun belum ditiupkan ruh kalau berbentuk manusia udah haram kata Imam Syafi'i Sebab eh, ya, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan nah sini dibolehkan bagi perempuan gugurkan kandungan sebelum 40 hari. Nah, ini sebelum 40 hari boleh kalau masih sperma katanya, maksudnya di dalamnya masih segumpal darah. Tapi kalau sudah berbentuk manusia, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh diharamkan. Nah, terjadi perbedaan intinya kalau di bawah 4 bulan. Yang yang yang pertengahan bagaimana solusinya? Kita lihat pendapat daripada Imam uh, apa Syekh uh, Ibnu Al-Utsaimin Bagaimana nih apa kesimpulannya dari perbedaan itu Ibu? Perbedaan menggugurkan kandungan di bawah 4 bulan. Jadi tadi kalau Imam Ahmad kalau masih bentuk sperma 40 hari kan belum ber, berbentuk uh, daging, Bu, baru segumpal darah ya. Jadi sperma yang sudah berbentuk uh, darah begitu bergumpal kan menyatu. Ini boleh katanya. Tapi kalau berbentuk sudah manusia, ada jarinya, ada tangan, ada kepalanya, maka nggak boleh juga Imam Ahmad meskipun belum uh, belum ditiupkan ruh. Maka berkata nih pertengahannya kesimpulannya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimallahu taala anal ahwat bahwasanya yang hati-hati tidak boleh menggugurkan kandungan. Nah, meskipun di apa namanya? di bawah uh, 6 4, 4, 4, 4 bulan. Ibu ya, dan ini tidak boleh di sini. Wahada in kana ba'dan nah, apabila setelah ditiupkan ruh maka dia adalah haram ini tidak diragukan. Ini sepakat kalau sudah tiupan ruh di atas 4 bulan, ya 4 bulan atau 5 bulan ke atas, ini haram. Karena termasuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak, tanpa alasan dan membunuh jiwa uh, muharramah dan haram diharam diharamkan oleh kitab wasunnah sunnah dan ijma kaum muslimin. Membunuh jiwa diharamkan dalam kitab wasunnah sunnah dan ijma. Wa in kana qabla apabila sebelum ditiupkannya ruh yaitu sebelum 4 bulan terjadi perbedaan para ulama. Ada yang membolehkannya, ada sebagian yang melarangnya. Wa minhum man yaqul, ada sebagian yang mengatakan boleh apabila masih berbentuk alaqah, yaitu berbentuk gumpalan darah. Ah, belum berbentuk segumpal daging yang bisa akan ada bentuknya kalau masih segumpal darah atau gumpalan maninya masih boleh digugurkan satu bulan misalkanlah lebih masih boleh. Ada mengatakan sebagian tidak boleh apabila sudah berbentuk manusia. Maka kesimpulannya al-ahwat al-man'u min isqatihi illal ilalil hajana. Ini ini bagus ke self semin. Ya, intinya yang hati-hati adalah dilarang menggugurkan kandungan meskipun sebelum ditiupkan ruh meskipun sebelum empat bulan kecuali ah, ada keperluan aslinya apa karena daruri ah, karena darurat seperti contohnya ibunya itu sakit. Apabila kehamilannya diteruskan, maka dia akan berbahaya kepada ibunya, kepada rahimnya. Bisa bisa uh, kematian. Maka ini boleh katanya digugurkan. ya juz katanya. Intinya ketika ada daruri, darurat ibu ya bisa terjadi misalkan cacat bayinya misalkan nanti itu misalkan atau bisa ada kematian antara bayi atau ibunya intinya dokter yang tahu ah, ya ada mudarat kepada ibunya maka boleh untuk digugurkan sebelum empat bulan itu katanya nah, ini adalah pendapat yang yang eh, yang eh, pertengahan wallahu alam bisawab ya ini pendapat Syekh eh, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam bukunya yaitu apa ad-dama'u at ini saya yaitu tentang darah kebiasaan wanita yang diterjemahkan dengan darah kebiasaan wanita. Nah, itu Ibu ya, paham? tentang hukum menggugurkan kandungan. Ya, kalau secara ini kalau apa secara ijma tidak boleh menggugurkan kandungan di atas empat bulan. Ini enggak boleh hukumnya haram intinya. Jadi ada perbedaan di bawah empat bulan. Tadi kesimpulannya adalah ketika kalau apa darurat ya bisa mengalami ke, uh, kecelakaan pada ibunya atau pada janinnya maka boleh ada mudaratnya intinya, maka boleh untuk digugurkan. Nah sekarang gimana kalau darahnya yang keluar dari orang apa wanita yang keguguran darahnya apa dihukumi dengan darah nifas apa tidak ya bu jawabannya mm -hmm. nah terus mm -hmm. ah. Ah. Nah, kalau bawah 4 bulan tidak dihitung nifas. Ya, ini terjadi perbedaan Ibu ya, harus nanti eh, lapang dada. Itu itu adalah dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal dari Hanabila yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tergantung katanya kalau sudah ditiupkan ruh, kalau kekuburannya di atas 4 bulan, maka itu dianggap darah nifas ketika keluar. Tapi kalau di bawah 4 bulan maka itu tidak dihitung darah nifas maka ketika keluar itu dia, dia dianggap darah uh, kotor apa darah biasa apa darah penyakit uh, kayak istihadah begitu ya jadi tetap aja dia sholat puasa tapi ada pendapat lain yaitu Syekh Albani mengatakan tafsil itu tidak ada dalilnya nah itu istihad. Syekh Albani mengatakan tidak ada dalil yang merinci dibagi begitu tidak. Intinya darah yang keluar gara-gara kehamilan meskipun itu keguguran dan tidak ditentukan tentang waktu-waktunya itu intinya darah nifas nah ini saya Albani meskipun itu dua bulan satu bulan keluar maka itu juga termasuk darah nifas Ah, kata Syekh Albani. Jadi di sini ada dua pendapat. Memang yang roji adalah pendapat Syekh Albani, Ibu. Jadi gak ada dalilnya pembagian, tapi kita menghormati pendapat itu, silakan yang mau. Tapi yang kuat karena nggak ada dalil ke Syekh Albani, ketika begitu keguguran, ada darah, ya darah itu darah nipas. Tapi misalkan sekarang namanya ada kiret kan? Nah itu kan cepat kan cuma satu hari enggak sudah beres bersih maka sudah dia bersih lagi dari nifas itu. Nah, jadi kalau bersih berarti sudah dia sholat lagi, puasa lagi. Nah, sampai kalau ada keluar darah-darah itu masih darahnya darah nifas, misalkan tergolong darah nifas. Meskipun kegugurannya satu bulan atau dua bulan. Nah, di sini ada perbedaan, harus saling menghormati. Ya, darah nifas itu kalau maksimalnya maksimalnya itu adalah 40 hari. Ini maksimalnya. Kalau sudah lewat 40 hari itu bukan di, uh, tidak dihitung darah nifas. Itu istihadhah maka tetap dia sholat puasa. Tapi kalau sebelum 40 hari dia sudah suci, kalau suci betul-betul suci, maka dia itu cepat mandi dan dia sholat dan puasa. Nah, jadi per, uh, masalahnya kalau sebelum 40 hari gimana nih sudah selesai darahnya? Ya sudah mandi, sudah uh, apa namanya? bersuci. Tapi kalau maksimalnya ini adalah hadis memang adalah arba'in yaitu adalah 40 hari. Bu ya, 40 hari. Uh, jam berapa sekarang? Ya, 10 ya kurang. Nah, ada lanjutin sebentar di sini. Nah, itu tentang masalah keguguran. Ibu ya harus dipahami, kalau nggak paham ditanyakan nanti. Ada pula di antara mereka bersikap jelek dalam memperlakukan suaminya Nah, ini yang uh, apa dalam muamalah sekarang. Tipu daya iblis dalam masalah muamalah tadi masalah ibadah ya, masalah tentang yang lainnya. Nah, sekarang masalah tentang uh, muamalah dengan suami yang orang terdekat dengannya di rumah. Uh, yaitu berbuat jelek, akhlaknya jelek terhadap suami. Kerap kali berbicara dengan kata-kata yang tidak disukai, kata yang kotor ya. Nauzubillah jangan ibu ya, ibu-ibu yang suka ngaji jangan bicara kotor pada suami itu, berdosa. Ya, dosa besar. Seperti contohnya ini, ucapan ini ringan padahal, tapi ini jelek kata imam. Ini adalah ayah dari anak anakku. Ah, ini keritanya ini anak siapa? Oh, ini ini adalah anak dari apa namanya? Ini adalah uh, <laughs> ketika ditanya ini siapa? Bukan ini suamiku, tapi ini ayah dari anak-anakku. Ah, ini bapaknya anak-anak. Nah, nggak boleh, Bu. Jadi mengatakan begitu. Nah itu bapaknya anak-anak. Nah nggak jangan gitu. Dia bilang itu suamiku yang tersayang misalkan. Ya tambahin. <laughs> Jadi Habibi, ah, Habibi begitu Habibi bukan Ustaz Sukron Habibi. Habibi <laughs> maksudnya. <laughs> maksudnya Habibi yang sayang atau kalau manggil pada istrinya Habibah. Nah, kalau bahasa Arab itu Aziz. Azizi itu sayangku. Kalau yang pada perempuan Azizah. Nah, jadi dirubah ibu namanya Azizah nanti Insyaallah Allah dari kepada Bapak Aziz ya Nah, jadi kepada itu bahasa Arab bagus ya. Eh, orang Arab manggil kepada suaminya Azizi dan orang Arab uh, kepada suaminya Azizah. artinya sayangku artinya. Nah, uh, intinya tidak boleh ibu ya mengatakan ini ini ini bapaknya anak-anak saya eh, ini, ini anak apa bapaknya anak-anak saya misalnya ini nggak boleh ini kasar apalagi kata-kata yang lain apalagi memanggil namanya misalkan ya misalkan uh, manggil su uh, suaminya Udin ah, misalkan di sini <laughs> ah, nggak boleh itu ya nah, manggil bapaknya apa, namanya nggak boleh ibu ya apa, ke, apa, bagaimana kalau memanggil uh, nama bapak kita kan nggak boleh ya, sama suami kita dihormati Iya, ya panggil kalau di Sunda kan AA misalkan kalau di Palembang apa ya kalau di Sumatera apa kan ada panggilan hormat ya kepada suami itu ya kalau di eh, Jawa apa Mas. Ah, Mas ya itu misalkannya macam macam ada intinya itu adalah sopan ya menurut daerahnya urfi menurut kebiasaannya nah Keluar, kemudian itu diantaranya berakhlak jelek ibu hati-hati jadi itu adalah tidak benar itu bukan ciri uh, eh, wanita yang soleha ya Eh, kemudian di sini keluar rumah tanpa izin suami. Nah, ini enggak boleh. Ya seraya berkata aku keluar rumah bukan untuk berbuat maksiat, misalkan untuk ngaji, untuk apa, tetap harus minta izin. Dia tidak tahu uh, tidak tahu bahwa ini tidak tahun salah tidak tahu bahwa keluar rumah tanpa izin suami itu adalah perbuatan maksiat nah ini perlu diketahui keluar rumah tanpa izin suami itu maksiat ibu itu maksiat ya kemudian keluarnya seorang wanita itu juga tidak aman dari fitnah jadi meskipun mau ke toko ke supermarket bilang dulu ke suami ah misalkan mau agak jauh ke Lulu mau sendiri ya nyetir sendiri maka di SMS suaminya di kantor saya ini mau ke Lulu sendirian atau sama anak saya boleh nggak kata suami nggak boleh ah nggak boleh jangan ketika bilang nggak boleh sudah di jalan balik lagi atau ya yang cari yang dekat rumah lah atau sebelumnya begini, uh, saya nih kalau keluar uh, sebelum ke suaminya uh, sebelum suaminya berangkat, Mas misalkan saya kalau keluar belanja ini boleh nggak? Nah, itu itu izin sebelumnya ya umum. Ya boleh lah kalau yang dekat-dekat. Nah, akhirnya meskipun nggak izin, langsung dia berangkat berarti sudah boleh. Bilangnya yang dekat-dekat, tapi kalau yang jauh berarti jangan. Nah, begitu harus izin ya. Jangan kelulu sendirian, Ibu ya. Ke landmark sendirian ya. Ingat meskipun ngaji itu harus minta izin ya nggak boleh jadi ini maksiat tergolong maksiat Nah, dia tidak tahu bahwa keluar rumah tanpa izin suami itu adalah perbuatan maksiat. Kemudian ya untuk masalah kebaikan saja itu harus minta izin apalagi untuk masalah yang maksiat. Ini dosa dosa besar. Kemudian keluar seorang wanita itu juga tidak aman dari fitnah. Nah, e, di antara mereka ada yang selalu mendatangi kuburan dan berkabung bukan atas kematian suaminya. Nah, ini juga tipu daya iblis nih kepada kaum muslimah berkabung untuk kematian bukan suaminya oh sampai nangis-nangis jerit-jerit pada suami orang lain begitu kan kenapa harus nangis begitu kan sampai lagi uh, nyu apa eh, mendekap nisannya sampai mencium anaudzubillah ya padahal telah disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi beliau bersabda tentang masa berkabungnya perempuan untuk suaminya itu berapa yaitu 4 bulan 10 4 bulan 10 hari Nah ini berkabung buat suami eh, kematian suaminya 4 bulan 10 hari ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahilu li imra'atin tu'mina billahi wa rasulihi anta antahidda ala mayitin illa ala zaujin arba'at arba'ata ashhurin wa asyra tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk berkabung atas orang yang meninggal dunia eh, kecuali atas suaminya selama 4 bulan 10 hari jadi kalau bukan suaminya, bapaknya, anaknya, saudara tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari. Nah, dalam sebuah hadis, kalau untuk yang selain suaminya hanya di, dikasih waktu tiga hari berkabung. Berkabung di sini bukan tidak keluar rumah, ibu ya, di dalam, tidak berhias, tidak pakai minyak wangi tidak, tidak sukanya menjauhi yang wangi-wangi ya tapi mandi mandi masa jangan sampai mandi tiga hari kan e, eh, 40 hari juga mandi boleh tapi tidak boleh berias tidak boleh pakai pakaian yang mencolok jadi bukan berarti pakai pakaian hitam terus ini juga bid'ah kata para ulama. Bukan berarti berkabung pakai pakaian hitam atau ketika kematian suaminya pakai pakaian hitam-hitam kan gitu hitam semua kacamata hitam, topi hitam, eh, celana <laughs> hitam semua ya kalau lihat di eh, di televisi kalau orang mati kok apa hubungan dengan hitam? Itu bid'ah kata Syekh Albani nggak benar. Kita baju apa saja di rumah itu nggak perlu baju hitam, pakai kacamata hitam ya. Ah, ini tidak benar itu berlebihan. Tapi kalau sehari-hari dia nggak pakai baju hitam ibu ya. Padahal eh, kalau kematian pakai baju hitam. Nah, nah jadi intinya tidak boleh, tidak halal seorang wanita berkabung ya untuk selain suaminya melebihi tiga eh, apa namanya tiga hari ya jadi apalagi ya, sampai eh, berjerit apa menjerit-jerit nangis ya untuk selain suaminya nggak boleh untuk suami saja nggak boleh kan apalagi untuk selain suaminya Nah, jadi yang namanya berkabung itu ingat Bu ya, tidak keluar rumah ya, kecuali untuk keperluan hajah ya, apa yang mendesak. Kemudian nggak boleh berdandan, berias, nggak boleh apa, mem, menerima khidbah. Nah, jadi tunggu sabar dulu sampai 4 bulan 10 hari ini ketentuannya sabar jangan dulu menerima khidbah. Nah, baru juga sebulan sudah pingin nikah lagi misalkan. Tapi kalau kalau wanita yang hamil, Ibu ya, wanita yang hamil Nah, tidak empat bulan. Kalau wanita hamil, misalkan ketika hamil, suaminya meninggal. Pas ketika kehamilannya sembilan bulan. Begitu sudah seminggu, langsung melahirkan. Nah, maka berkabungnya itu sampai dia melahirkan. Begitu selesai melahirkan, maka dia boleh berias, kemudian dia boleh nikah. Kalau yang hamil itu batasannya adalah kelahiran, ah, apa melahirkan maksudnya, maaf jadi kalau dia hanya sebatas sebulan tuh sudah melahirkan bayinya, maka boleh dia langsung berias, langsung boleh menerima khidbah lamaran. Nah, kalau yang selain itu ya selain hamil maka 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suami tidak ada namanya berkabung. Jadi begitu satu hari suami istrinya meninggal ya boleh langsung nikah lagi. Ya kalau tega. <laughs> Gimana? Iya, <laughs> iya iya gitu ya misalkan iya boleh satu hari apapun misalkan ma masih belum dikubur sudah nikah juga nggak apa-apa nggak ada larangan tapi kalau itu tega banget misalnya kalau masih sayang ya tunggu dulu lah misalkan gitu ya Nah, itu diantaranya ibu ya dilarang. Di antara mereka ada yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur. Nah, ini hati-hati. Namun dia menolak ajakan. Di antara bentuk tipu daya iblis adalah kepada wanita diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan ke tempat tidur di sini maksudnya hubungan badan maka dia menolak nah, tidak ada alasan yang lain tidak ada uzur maksudnya tidak lagi haid tidak lagi sakit tidak lagi capek nah, kalau capek nggak nggak itu bukan uzur dia beranggapan hal ini bukan termasuk perbuatan maksiat padahal yang perbuatan tersebut dilarang itu haram berdasarkan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabatat wa huwa 'alaiha sakhitun, la'anatha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk bersenang-senang, lalu dia menolak, sehingga suami marah kepadanya malam itu ibu maka para malaikat mengutuknya hingga pagi hari Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikutuk malaikat Ibu di langit. Yang di bumi juga mengutuk wanita itu sampai suaminya ridho. Sampai wanita eh, apa suaminya ridho. Misalkan kalau dia ridho nggak marah lagi, maka dicabut kutukannya. Tapi kalau dari malam sampai subuh suaminya itu mangkal terus, ya marah terus, maka malaikat terus mengutuk eh, suap apa istri yang begitu. Ini istri yang jelek, tidak soleha. Jadi kalau tidak ada ibunya tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh menolak. Maka dalam sebuah hadis yang lain dalam riwayat Ashabus hmm. Sunan, jika seandainya uh, seorang istri ada di atas pelana unta atau kuda dengan suaminya dan minta dia di atas itu, maka harus dilayani. Itu maksudnya bukan berarti nggak mungkin ada kuda, tapi <laughs> apa namanya dalam keadaan yang uh, doruri ya harus dikasih. Nah, gitu. Kalau enggak berdosa, apalagi kalau dalam keadaan nyantai di rumah ya maka ini tidak boleh hukumnya haram ya, ya. nah jadi harus apa eh, melayani suami kapanpun waktunya si, eh, ya kecuali dalam keadaan head nifas ataupun dalam keadaan sakit maka boleh Nah, diantara mereka ada yang menyalahgunakan menyia-nyiakan harta suami. Nah, ini nggak boleh juga padahal dia tidak boleh mengeluarkan sesuatu apapun yang ada di dalam rumah kecuali dengan izin suaminya, Bu ya, kecuali dengan si izin suami atau dia tahu suaminya akan ridho misalkan tidak izin dulu tapi tahu suaminya pasti ridho kalau kita bersedekah dengan hartanya atau mengeluarkan untuk menolong orang lain tapi kalau tahu suaminya bakhil maka harus uh, izin ya kepada suami karena itu harta suami ada kal apa ada kalanya di antara mereka memberikan harta kepada tukang ramal nah di antaranya ini haram nggak boleh tukang sihir Eh, tukun misalkan ya ada paranormal yang membuatnya mantra-mantra misalkan ya, atau yang semisalnya untuk men, uh, bertanya tentang nasib ramalan nasib ini haram karena digunakan harta yang bukan pada tempatnya yaitu menghambur-hamburkan harta intinya di sini paragraf ini di antara bentuk tipu daya iblis kepada wanita adalah menyia-nyiakan harta suami tatkala suaminya tidak ada, tidak amanah. Jadi antara ciri istri yang soleha kan dalam sebuah hadis adalah menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya tatkala suaminya tidak ada. Ya, ini diantaranya jadi uh, ciri daripada wanita yang solehah. Ya, di antara mereka ada yang melubangi daun telinga anaknya yang laki-laki. Nah, ini kan tidak boleh ibu ya memasang anting kepada anak laki-laki hal ini tersebut diharamkan karena menyerupai anak wanita kalau wanita boleh di, eh, dilubangi ketika bayi tapi laki-laki nggak boleh haram karena tasyabuh binisa Rasulullah sallallahu wasallam ya melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, kemudian ini di antara mereka ada yang biasa mendatangi majelis pengajian, kerap kali dia mengenakan potongan kain dari tangan tangan syekh, guru spiritual, sufi, lalu dia berjabat tangan dengannya maka dia pun menjadi anak-anak perempuan mimbar dan keluar ini enggak ada sambungannya intinya di sini berjabat tangan dengan ustadz ustadnya dengan kiai ini enggak boleh jadi dia menghadiri pengajian ibu-ibu itu misalkan setelah pengajian eh, belum lomba untuk menjabat tangan eh, kiainya atau ustadznya hanya di, di apa di, dibatasi dengan kain misalnya sapu tangan ini enggak boleh Iya karena diharamkan. Ah, atau berfoto-foto dengan ustaznya ya naudzubillah di Facebook ah, dengan kiainya ya nah ini adalah perbuatan daripada jalan eh, syaitan ya talbis jadi tidak boleh ya tidak boleh hal demikian berjabat tangan dengan yang bukan mahram hukumnya adalah haram ya. Nah, sampai di sini Bu ya. Allah alam bisawab. kan di sini kan banyak sekali tipu daya iblis kepada kaum wanita tapi hanya sampai di sini ya diuraikan oleh uh, eh, Al Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Wallahu alam bisawab. Ya, 10. Apabila ya bismillah, apabila didapati su sucinya haid pada waktu subuh. Apakah sholat isya harus saya ganti? Karena saya khawatir pada saat tidur di waktu isya sudah suci. Nah, ini memang ada pendapat ibu ya uh, sebagian ulama di dalam al mugni juga ada di Ibnu Qudamah dan juga dari fatwa saya eh, Dr. Al-Fauzan bin Soleh Al-Fauzan beliau mengatakan demikian dalam uh, Mulakhas Fiqhiyah jika seorang muslimah dia suci di waktu subuh ya Nah, dia diharuskan sholat bahkan di dalam keterangannya sholat maghrib isya juga ya tapi yang rojih kalau dia tahu bahasanya sebelum subuh sudah suci bu sebelum subuh tapi pas mandinya pas subuh maka untuk kehati-hatian dia sholat isya juga ya sholat isya dan sholat subuh bagaimana sholatnya apakah langsung ketika itu apakah nanti di waktu isya yang akan datang maka ada yang mengatakan di waktu Isa yang akan datang. Begitu Isa waktu Isa nanti ya e, selepas Isa di hari itu maka dia sholat lagi Isa yang ditinggal itu. Itu diantaranya caranya ya. Jadi dia harus sholat Isa. Karena kenapa ibu? Karena dia suci di waktu masih waktu sholat Isa menjelang subuh itu masih bisa sholat Isa ya sebelum masuk sholat subuh. Ya ini untuk kehati-hatian makanya kalau sebul, kalau tahu ibu hari itu mau suci Bu ya, sebelum subuh itu ya suka sholat tahajud kan biasanya jam 3 itu udah bangun dilihat. Wah, udah eh, mandi, ada waktu sholat Isya. Nah, ada waktu sholat Isya, mandi terus ada Isya. Begitu sholat Isya selesai terus subuh nggak apa-apa, langsung subuh. Nah, jadi dilihat jangan sampai di, apa sengaja tidur, akhirnya begitu dilihat pas waktu subuh, dia bingung apakah ini saya suci di waktu malam apa suci di apa di waktu subuh. Nah, ya begitu untuk solusinya. Jadi ingat kalau udah tahu ini hitungan udah akhir, maka di malam hari itu dilihat terus dilihat. Takutnya dia sudah suci di malam hari, maka cepat dia mandi di malam hari itu, kemudian dia sholat isya bersegera. Dalam surat An-Nisa ayat 31 sebagian ayat mengatakan e, janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suaminya. Maksudnya perhiasan di sini apakah termasuk emas ya? Nah ini perhiasan di sini adalah perhiasan wanita karena semua tubuh perempuan adalah perhiasan. Sampai mengatakan pakaiannya adalah juga hiasan. Jadi hiasan di sini Alu Tafsir mengatakan adalah auratnya Ibu ya. Jadi jangan ditampakkan hanya kepada suami kan di sini. Kalau emas ya di antaranya juga emas itu yang dipakai itu ya hanya boleh dilihat, oleh mahramnya saja jangan dilihat sama yang bukan mahramnya sebagian ulama mengatakan demikian ya jadi intinya di sini perhias apa perhiasan di sini bukan emas tapi adalah auratnya ya, ya auratnya di sini aurat yang tidak boleh dilihatin kecuali pada suaminya ya yang yang dalam beberapa hadis ada yang mengatakan bahwa Allah melaknat wanita yang mentato ya dan dan wanita yang mentato dan minta ditato yang mentatonya dan minta ditato dan mencabut alis yang mencabut alis dan meminta dicabut alis kemudian juga yang me, me apa me, apa bu ya, hadisnya yang menempel rambut menyambung. ah menyambut rambut maksudnya dan merenggangkan gigi ah merenggangkan gigi kan supaya cantik itu dengan renggangkan padahal nggak cantik bu ya direnggangkan itu kan. jadi apa menyambung rambut seperti pakai sanggul ya pakai yang lainnya uh, wig ya atau yang lainnya Eh, ada hadis lain juga Allah melaknat apabila wanita menolak ajakan suami. Iya dilaknat di sini Allah dan para malaikat kan. Pertanyaan saya maksud uh, kata laknat di atas bisa dijelaskan secara jelas kemudian termasuk kategori dosa uh, besarkah Ustaz apabila dia melakukannya? Iya. Di antaranya di sini kan uh, menolak ajakan suami mendapat laknat dari para malaikat. Ah, ah suami menolak gimana Gak ada ancaman tapi harus pengertian lah suaminya kalau suami soleh enggak lah ya, jadi intinya ibu ya laknat di sini artinya dijauhkan dari rahmat Allah dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala kemudian berdosa iya karena kata-kata laknat itu itu adalah berarti perbuatan itu dosa besar ya kalau ada kata laknat ancaman laknat itu dosanya dosa besar kategorinya seperti contohnya mentato wanita dosa besar Kemudian juga e, menyambung rambut dosa besar. Ya kena ancaman, laknat ini ancaman siksa di mana? Di akhirat. Ya kadang di dunia enggak, di akhirat kena ancaman. Setiap ada dosa yang kena ancaman akhirat itu dosa besar, Ibu. Ibu ya, dosa besar. Jadi laknat ini artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau jauh dari rahmat Allah berarti akan menemui apa? E, murka Allah. Jadi intinya kalau mendengar hadis tentang laknat kan Rasul melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan masajid. Nah, itu dosa kecil atau besar besar? Dosa besar. Jadi, setiap ada hadis yang ada laknat, Allah melaknat itu dosa-dosa besar. Ya, ancamannya apa? Siksa itu di neraka, siksa di akhirat kelak. Iya, sampai di sini Bu. Allah alam bisa. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. mm -hmm. apakah uh, dari sholat uh, su uh, eh, sudah subuh uh, sholat uh, subuh sudah tuh dia uh, membaca itu apakah sama itu dengan yang uh, berjamaah di masjid pahalanya hmm? sholat oh isroh ya, iya, iya. itu kah? karena itu kan yang dibahas kalau perempuan kan di rumah sholatnya apakah perempuan harus ke masjid agar hmm. mendapatkan pahala yang sama iya yeah. Enggak, ya. Jadi yang dikatakan dalam hadis kan orang siapa yang dia sholat berjamaah subuh ya di masjid. Ini untuk laki-laki. Kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat ya isyraq dua rakaat maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah tamah tamah. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani ya dalam Sahihul Jami' ataupun perempuan dia bisa mendapatkan keutamaan hadis itu tidak mesti datang ke masjid dia dalam sebuah fatwa fatwa para ulama jadi dia cukup di rumah saja sholat subuh terus duduk berzikir di, di tempat sholatnya itu sampai menjelang uh, sampai terbit matahari kemudian sholat dua rakaat di rumahnya dan dapat keutamaan jadi tidak disyaratkan perempuan ke masjid berjamaah karena perempuan tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid Nah, jadi dia di rumah dapat keutamaannya insya Allah ini fatwa dari para ulama. Jadi nggak mesti harus ke masjid kalau perempuan karena nggak diwajibkan. Ibu ya. Jadi cukup di masjid di, di rumah udah dapat keutamaan. Mau berjamaah ataupun sendiri di rumah. Ya bagusnya berjamaah kalau ada anak perempuan. Kalau nggak ada jadi dengan siapa? Ini sendiri ya. Ya insya Allah dapat. Ibu ya. bagus dan terkesan tabarus untuk melakukan sholat Id, iya, di, tempat umum. Di tempat umum. Hmm. Iya tidak boleh ibu ya. Jadi yang dikatakan tadi pakai yang terbaik buat perempuan jadi di rumahnya. Ya, pakaian yang terbaik dia nggak ada hiasan maksudnya yang yang yang bagus ya, yang kainnya bagus, kainnya bagus. Nah, jadi kalau untuk keluar tambah lagi tabarus dia seperti mukena sekarang macam-macam maka itu haram nggak boleh ya jadi kalau mau dia sholat id pakai pakaian tertutup sekali kemudian ya pakaian ya, warna tidak terang mau biru mau kopi ya, mau hijau mau hitam tapi menutup auratnya tidak ada hiasannya dia keluar untuk sholat id tidak pakai minyak wangi juga Nah, sudah salahnya sekarang itu pakai pakai mukena, pakai jilbabnya yang warna-warni, pakai minyak wangi, berdandan, udah Eh, itu banyak uh, pers, apa namanya menentang apa dalil dan juga dia melakukan maksiat, dia berdosa. Jadi keluarnya dia berdosa apa berdosa. Rasul mengatakan siapa saja muslimah yang keluar pakai minyak wangi maka dia pezina. Maka dia kalau ke musola, ke masjid harus uh, balik lagi sana mandi, katanya dibersihkan lagi wangiannya itu karena nggak layak untuk ke ke masjid pakai wangi-wangian. Jadi intinya tidak diperkenankan itu. Jadi salah itu per, per, persepsinya. Eh, sudah aja duduk di rumah kalau tidak apa kalau dia ingin berias maka duduk di rumah dan sholat misalkan di rumah. Allah alam. Ya. ya. itu masalahnya yang suka kenakan ke ibu mertua dan ibu saya sendiri yang tadi itu sudah dikasih tahu tidak boleh berpakaian uh, tabarut. Tapi yeah. dia bilang saya sudah tua tidak menarik lagi iya kan dia kadang lebih pakai bros yang besar <laughs> itu bagaimana iya. attitude kita udah iya. kasih ke dia mm -mm. dan anaknya juga udah kasih tapi dia tetap apakah tetap berdosa atau gimana iya jadi kalau sudah kita itu menasehati intinya berkata kan itu kewajiban kita hanya menyampaikan ya, ya hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu suruh untuk nyampaikan saja. Ibu kalau bisa jangan pakai kayak begini ya, pakai pakaian yang tertutup itu, yang enggak mencolok, jangan pakai hiasan-hiasan. Kemudian ibu kita enggak nerima gitu ya. Ya sudah, saya hanya menyampaikan saja. Itu kewajiban kita sudah. Ah, jadi kita hanya mendoakannya saja semoga Allah mengampuninya. Ya Allah begitu ya kita mengampuninya bukan berarti ya sudah ibu bilangkan nanti disiksa sama Allah enggak begitu ya kita semoga Allah mengampuninya ibu saya dapat hidayah yang lainnya ya, kasihan kepada ibu kita tapi kita tetap tetap apa berkata yang baik ibu ya itu namanya amar ma'ruf nahi munkar tetap berkata, tidak membiarkan tidak mendukung ah, malah kita yang beliin beliin nih pakai bu nah itu salah juga ya enggak boleh jadi intinya kita berkata sudah itu gugur kewajiban kita enggak berdosa kalau udah berkata udah enggak berdosa kita ya ya. Jadi berikan nasihat yang baik. Iya Bu ya. Itu Mungkin itu polemik di di kita itu yang begitu. Lebih baik kalau misalkan ibu jangan berangkat saja, misalkannya jangan ke uh, lapangan atau jangan ke masjid, sudah aja di rumah gitu kalau pakai pakaian demikian.